Bahkan orang-orang kafir bersepakat untuk membunuh Nabi Dan mereka berkumpul di waktu pemuda-pemuda yang gagah perkasa dengan pedang yang sudah diasah. Mereka berkumpul di depan dia untuk membunuh Rasulullah. Ali menggantikan posisi Rasulullah. Ali siap kalau mereka masuk ke dalam dobrak itu dan membanting Ali. فما علي بالبرد كان كيف كان حكمه لرسول الله صلى صلى الله الله الله الله. عليه عليه عليه وسلم؟ وسلم. في في كان والله أحب إلي من أموالي وأولادي وآبائي وأمهاتي ومن على demi Allah itu lebih kami cintai daripada harta jangan ada yang harta untuk menghidupkan sunnah Rasul SAW untuk memakmurkan masjid diminta nyawanya harta Kali mengatakan Nabi Alaihi Wasallam lebih kami cintai daripada harta daripada bapak kami, daripada ibunda kami, dan daripada air ini ketika kita Dan kita berbicara bagaimana kita sekarang salah orang Rasul Apa bukti kalau kita benar mencintai Rasul SAW? Yang pertama, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kita harus mendahulukan perintah dulu, perkataan dulu, dan semua perkataan yang ada di muka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadai Allahi wa rasulih." Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah ini ngajak orang yang beriman. Kalau kau nggak beriman silakan kau mau pakai perkataan seorang filosof, kau mau pakai perkataan seorang dia mungkin yang pinter, kalau kau tidak terima, tapi kalau kau beriman, jangan sampai kau itu melangkahi Allah dan Tidak Mendahulukan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang mungkin kau anggap benar, yang atas perkataan Rasulullah Yang kedua, beradab dengan Nabi Allah Ada etikanya ketika disebut namanya datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyebut beliau, kita tidak menyebut namanya. Kita menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghormati hati menghargai dan mengagungkan ucapan-ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempertentangkannya nggak dengan akal nggak dengan perasaan al Imam Malik kita lihat bagaimana beliau menghormati hadis Nabi Alaihissalam Imam Malik itu kalau mengajar kalau beliau mau ajar di masjid Imam Malik di mana ngajar di masjid apa beliau subhanallah ini jenggot bajunya pakai baju yang paling bagus beliau berwudhu terlebih dahulu pakai minyak wangi baru dia mengajar kita nah, kenapa kok kalau mau kok sampai seperti itu apa kata Imam Malik waktu hadis aku mau menghormati hadis yang tidak kita kita kadang-kadang dengarkan hadis Rasulullah dari awal dengan kita nggak senang tapi kayaknya ini hatimu nggak suka Imam Malik sebelum mengucapkan hadis Nabi sudah siap-siap untuk menerima. Pernah Sa'id Ibn Husain, dia itu dalam kondisi Sa'id, seorang tabi'in. Dia sakit, kemudian dia minta sama teman-temannya untuk dibantu duduk supaya dulu Kata mereka kenapa? Kok nggak? Udah kok kalau ngasih tahu tentang hadis Rasulullah SAW, ya langsung ngomong kalau udah duduk apa kata dia فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم Aku merasa gimana kalau aku menyebutkan hadis Nabi dalam kondisi aku rendah. Sebagian kita sebagian hadis Nabi itu di pojok mengambil khusyuk. disampaikan Nabi kita harus berjalan. Apa aja perintahnya kita harus laksanakan. Semampu. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 36. Allah mengatakan wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaru Seorang muslimah baik berlaku perempuan apabila Allah Jalla Jalaluhu sudah menentukan suatu, suatu hukum maka tidak ada pilihan buat kecuali kecuali mengikuti dan mengaminkan hukum dikisahkan bahwa Rasul SAW mengutus Julejud Julejud ini sahabat Nabi yang yang nggak ganteng dia dia menikah tapi dalam kondisi dia seperti itu hampir tidak ada yang mau menikah sendiri. Akhirnya ke oleh Rasul SAW untuk ke rumahnya rumah orang Ansar untuk melamar. Dikatakan aku diutus oleh Rasul SAW untuk melamar putri. Apa kata tuan rumahnya? Marhabat di Rasulullah. Kalau Nabi mau melamar, kata Julaidi, Nabi itu melamar buat aku. Oh, kalau buat engkau, tunggu dulu Subhanallah. Ini orang tuanya akhirnya si anaknya di jalan mengatakan, engkau akan menolak utusan Rasul Sultan kepada orang tua. Engkau akan menolak utusan Rasul. Kemudian dia baca, kalau sudah Allah dan Rasul yang menentukan, laksanakan sampai seperti itu. Ma'asyur Rasulullah rahimahumullah Coba kita lihat bagaimana ulama-ulama salaf mengagungkan hadis Rasulullah SAW. الإمام الشافعي شاطر رحمه الله الإمام الشافعي في كلمة خاصة بالنسبة وكلمة شافعي walaupun kebanyakan di antara kita malah meledek Imam Syafi'i yang mengaku menghadiri Syafi'i tapi tidak menghormati Imam Syafi'i bahkan mungkin menghina Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan akhbarani Abu Hanifah bin Umar Ibn Fadl al-Shihab aku tidak tahu pada Imam Syafi'i oleh Abu Hanifah itu sama. Dia berkata, حدثني ابن أبي ذئب عن المقتل عن أبي شريع السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت Dia cerita meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi bahawa pada waktu penaklukan kota Mekah Nabi mengatakan man qutila lahu qatilun fahuwa bi nabawi. in ahabba akhadha al-aqla wa in ahabba fala yuqawwa Nabi mengatakan ketika Ali sallallahu alaihi wasallam melakukan kota Mekah barang siapa yang memiliki keluarga yang terbunuh maka dia bisa memilih dia yang satu menerima dia menerima meminta yang kedua orang yang meminta boleh jadi. apa kata Abu Hanifah yang meriwayatkan hadis ini buat Imam Syafi'i Fakultu ibni Abi Lalu aku berkata kepada ya Ibnu Abi Dhib, Atakudu bihada ya Abu Harith. Wahai Abu Harith. Siapa Abul Harith? Ibnu Abu Dhib. Apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Apakah engkau mengikuti hadis ini? Apa kata Ibnu Abi Dhib? Fadaraka sabri. Wataha alaiya siyahan kathiran wa alamin, Dia pukul dadaku dan dia berteriak menjelek-jelekkan dengan suara yang keras berkali-kali. Lalu dia berkata, "Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takunu Aku sampaikan kepada engkau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang saya katakan? Na'am ahli. Pasti aku akan pakai itu hadis. وذلك الفرق عليه وعلى الأمة ليس هو الإنسان والعقل يقع من لا يعلم أتى كتب إلى الله اختار محمد من الناس صلى الله عليه وسلم فهداهم به وعلى يده واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داعين لا مخرج لمسلم منها Dan tadi juga gitu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat. Kemudian orang-orang mendapatkan hidayahnya lewat Rasul SAW. Dan Allah memberikan buat umatnya lewat lisan Rasul SAW apa yang Allah miliki. Maka kewajiban makhluk Allah ini adalah mengikuti secara taat atau secara tidak ketika dia tidak menerima itu secara taat dia harus menerima itu dengan ilmu tidak ada jalan keluar dari dalam muslim kau udah perintah nabi kau udah aturan nabi kecuali dia laksanakan apa katanya Abu Hanifah wama saya hatta tamannaitu an dia tidak berhenti ngomong sampai haramnya aku dia berhenti karena dia dikira-kira gara-gara bertanya apakah engkau berpendapat dengan pendapatku sekarang Bukan bertanya seperti ini. Bahkan melecehkan perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan, oh itu udah nggak zamannya, udah nggak zamannya kayak gitu. Udah umpamanya ini tidak sesuai dengan dengan Islam kita. Kata sunnah-sunnah Rasul Wasallam ditinggalkan karena tidak cocok atau dengan budaya kita nggak cocok sama. Betul banyak sekarang orang yang melecehkan hijab Kita kenal orang yang pakai hijab itu seperti ninja, seperti kurungan yang jahat. Berapa banyak orang yang melecehkan orang-orang yang memanjakan jantung gara-gara dia mentaati perintah Rasul SAW dan mengikuti Rasul dikatakan orang yang berjalan sendiri seperti kami dikatakan menjadi bodoh, mungkin dikatakan salah-salah ini kita melihat bagaimana banyak manusia di sekitar kita. Kita jangan bicara yang jauh. Kita bicara di kampung kita. Banyak orang itu yang melecehkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Karena kalau bisa jadi dia harus tapi bisa jadi dia menjadi orang Alimah Masyarakat, Beliau mengatakan ajma'an muslimun Imam Syafi'i. Umat Islam telah berijma, bersepakat ala anna man istabana lahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'a li qawliha. Barang siapa yang telah jelas bagi dia, telah terang bagi dia sunnah Rasul saw. Kita bicara sunnah Nabi, bukan bicara tentang sesuatu sunnah yang artinya mustahab yang artinya kalau dilaksanakan atau sahaja tidak apa bukan sunnah kita bicara sunnah ini adalah kaum wa ahli ada agar jangan saja kita bisa kena petunjuk saat di alaihi salatu Barang siapa yang telah tampak dia petunjuk Rasul sunnah Rasul maka tidak ada, tidak halal bagi dia kata Imam الإنجاز بالسنة ذلك عضوان الحميدي بمثل روى الشافعي يوما حديثا الإمام شافعي وذكرت غريبا رواية الحديث يوم هذا الحديث فقلت لكن حميدي حميدي بالله الإمام الشافعي أتأخذ به كتبه وهي شافعي أفهم الله لما من الحديث إذا الحديث ما في بالله ولا Saya dulu pernah ketika di Mina, ketika kita ngajar di Kajian ini, ada orang yang bilang, ya Ustaz, saya dari tadi dengar Ustaz ceramah Al-Quran, sabda Rasulullah, mana pendapat itu? Ketika kita sampai ke Allah, para Rasul yang ditanya mana pendapatnya, itu bidasar kalau sudah firman Allah dan sabda Rasul. Masih ragu kita dengan seperti ini. Al-Humaydi bertanya kepada Imam Syafi'i, ada untuk ini? Apakah kau berpendapat dengan hadis itu wahai Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? Ra'aitani kharajtu min kanisa أو علي النار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى إذا سمعت عن رسول الله حديثا لا أقول Kata Imam Syafi'i kepada Nabi, apakah kau melihat aku baru keluar dari gereja? Apakah engkau di perutku ini ada satu calon yang ini? Dan hingga engkau bertanya kepada aku ketika aku menyampaikan hadis Rasul tentang kau masih bertanya apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Itu aku kafir baru kau katakan seperti itu. Tapi Tuhan, kita lihat ada zaman dulu itu ada orang-orang seperti itu. Makanya mereka langsung diurus oleh orang-orang. Kemudian Alimah Masyarakat kita bicara mencari dalam masa kita lihat biar orang akan tahu bagaimana mencari memahami dari bagaimana beliau agungkan hadis Nabi Alaihi Wasallam Suila Syafi an masalah saya pernah ditanya tentang itu masalah lalu beliau mengatakan Suila biha kada wa kada an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang kaya dia paham Imam Syafi jawaban itu hadis Nabi kita belajar Apa kata yang berikutnya? Apa akidah takulu ini? Wahai apa akidah, apa kau berpendapat dengan seperti Harusnya harusnya ada syarat dua. Imam Syafi'i berkata, Kemukter dan tampak marah beliau. Ya hada, ayu ardin nafilluni, wa ayu samain tumilluni, ila ruwaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan falam akul bihi. نعم الذي السمع والبصر apa kata Syafi'i wahai orang ini bumi mana yang akan menjadi tempat dan langit mana yang akan menaungi aku kalau aku membacakan hadis Rasulullah aku melihat hadis dari Nabi Alaihi kemudian aku tidak berpendapat dengan hadis pasti tidak berpendapat dengan hadis Masyarakat muslimin banyak terjadi. Muncul manusia-manusia yang menolak ketentuan Tuhan. Baik dia menolak karena kesombongan, dia merasa dia lebih pintar. Atau yang menolaknya karena gula, karena bandel, karena ya tidak untuk keluar mereka Ada yang menolaknya karena merasa ada menurut Anda tidak apa. Menurut Anda. Tidak Di masa Rasulullah, di masa Nabi, ada di surat Rasulullah. Rasulullah bin Akwa beriwayat bahwa ketika Rasulullah Jadi dan ada seorang yang makan bersama Rasulullah Dia makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Kul dia kata Rasulullah Makan yang tangan apa jawab orang ini? La astabi. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa makan Mungkin dia tidak. Karena belum ada orang yang biasa makan tangan kiri. Semua melakukan dia dengan tangan kiri. Dia mengatakan aku tidak bisa. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tabakta mudah-mudahan kau tidak. bisa. Mama aku tidak tidak berharap orang ini untuk makan bisa dia seperti itu kirba ada pokoknya dari mulutnya tentang air ya Rasulullah itu meriwayatkan Fa'ul bitu saya dan syarida kata pak Fa'fa'ar Ada orang yang maksa minum dari mulutnya itu Akhirnya keluar pulang Ya ketika Nabi itu marah untuk kebaikan kita jika setelah kita minum ya, tadi apa kalau kita langsung minum langsung, ada orang mau minum jadi tidak enak. Ya. Mungkin dari sana juga ada kotoran yang kita nak kelihatan. Maka ketika lama Rasulullah dalam dirinya, orang tua akan merasakan. Ya Rasul tidak itu. Pernah seorang datang menyukai sahih Yuwaji'uhu min hajjil al-umrah Dia ini lagi mengucapkan selamat Karena berangkat haji al-umrah Dia berangkat hajjin atau la tusalli. Ini tadi di masjid nih guys. Dia datang, mau datang ya mau berangkat haji, ya mendoakan mendoakan Itu pasti ada. Orang ini apa nih? Maka kata Sa'id, dan kata, oh jangan lagi, sampai kota. Masalah ini tidak ada di surat ada di siapa dalam itu. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام bersabda لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق Tidaklah keluar dari masjid setelah ada dikumandangkan kepada orang munafik. Illa rajulun akhrajathu hajatun wa huwa yuridu raj'ata masjid. Kecuali orang yang keluar karena ada hajat tapi niatnya mau balik lagi itu nggak masuk. Faqala inna ashabi bil haram. Anak punya saya lagi nunggu di haram. Di haram itu di Medina itu ada dan berharap waktu tempat Sahur tapi dia tetap maksa. Oh, iya. kalau dia dari Sa'id Sa'id tidak seorang kan Ada berkabar orang itu ketika keluar dari masjid jatuh patah نبيك عليه الصلاه والسلام نبيك كما تكلم واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت نفسي في هذه الرسول حتى جاء تعلق بك بذلك الامام النووي من المذكر الذي ذكرنا في شرح صحيح مسلم اخر من النووي هذا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الحسين هي مشاهدة الموسم اليومي لساكن الأرض في بعض الكتاب أقول ما سر إجابته أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الفقراء أهل البدعة فبكى فقراء أهل البدعة لينبغي من حديث رسول الله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين ما تغسله Nabi SAW mengatakan, apabila kalian bangun dari tidur kalian, tidur malam kalian ini, maka jangan langsung memasukkan tangan kalian ke bejana, ke tempat air. Dulu kan wudhunya ada pakai kayak model timba, kayak model ya baskom, ya sebagainya. Gitu. Jangan dimasukkan ke Rasulullah SAW sampai dia cuci dulu. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, karena kalian nggak tahu di mana bermalam kalian. Kalau Allah para jamaah. Semua ajaran Rasulullah, semua itu pasti jatuh. Kan? Kenapa kita kembali itu kubur Karena kita mungkin bermalam di tempat yang kosong. Malam kita masuk ke tempat yang kosong dan ada. Kemudian kita kubur-kubur itu cuma cuma cuma cuma nyampur semuanya. Rasul mengatakan, "Ini dulu baru oleh dari kemudian ada tadi التهكم. Ketika itu ada satu al bidah yang hadir itu, maka dia menjawab. Dia ya, kadang-kadang Ustaz nyampe ini ada yang ada yang jawab lah, seperti Ada yang jawab ketika itu dengan dia ya, dengan seakan-akan dia ini kesombongan. Dia mengatakan ada adri aina bahasa kiri, bahasa kiri. Jadi aku tahu di mana tangan semua Dia bermain di tempat itu. Ya kemana-mana. Berarti dia boleh anak langsung langsung kuburmu. Sudah selesai dulu. Fahab bahwa Fat'an kalau dia di dulu tidak Itu hari ketika dia malam hari subuh. Dia memasukkan tangannya, maaf ke tubuhnya, aku Ketika kita menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma'asyur Muslim Rasulullah wa anha Qala Kunna namshi fi al-firqa al-basra Ila babi ba'ni Suatu hari kita ini Lagi mau belajar sama ahli hadis di Basra Di Irak فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماشي مستحم به kita cepat jalan cepat jalannya ada yang ikut kita itu seorang lelaki yang agamanya agamanya dilakukan orang ini nggak benar agamanya Fakal mustahdian lalu dia mengatakan sambil dia meledek. Ya mungkin dia berdua. Ketika mengatakan, Irfa'u arbilakum an ajlihatil malaika. La tasfiru, la tasfiru. Nanti eh, hati di kaki kalian ada yang sampai saya sayapnya malaikat. Nanti pada patah sayapnya malaikat. Dan kan kita tahu bahwa malaikat-malaikat Allah di majlis ilmu itu dia melepaskan sayap sebagai bentuk ilmu. Mereka hadir di majlis Ini orang tahu dengan hadis ini. Tapi dia guyur dengan orang-orang dia eh, hati-hati tuh. Kalian jangan hati-hati angkat kaki kalian jangan sampai mematahkan di rumah itu. Apa kata mereka? Falam yazal min ini hatta jatuh tak berjalan, Maka dia tak berjalan di tempatnya Nanti hatinya kering. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus menjadikan sunnah Nabi kita alaihi wasallam sebagai bahan dan moral? Kadang-kadang kita duduk bareng-bareng guyon-guyon tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi Al-Imam Malik mengatakan, qala al-Hafiz Abdul Hafiz isnad hadhihi al-bayan كالوجه أو كرفع العين لأن الوجه أحيانا Ini riwayat hadis-hadis ini, kisah-kisah ini itu perawinya adalah orang-orang yang tidak bisa. Kuna ini bijak menurut kata Hafiz Muslim suatu hari kita belajar di masjid di masjid yang masuk. Tentu datang seorang pemuda atau orang dia bertanya tentang masalah kambing yang susunya itu diikat sehingga jadi banyak. Dia minta dalil. Maka Al-Qadar Bayyid menyebutkan dari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang penanya itu mazhabnya Hanafi. Apa kata dia? Abu Hurairah khairu maqbul. Pada dia ketika diminta dari kasih dalilnya. Apa jawabnya? Abu Hurairah tidak bisa dibeli. Kata dia, ketika Abu Hurairah belum sampai dia mengucapkan pembicaraan tahu-tahu dari rakyat ini jatuh pulang dari sekarang menikah. Masih ini, akhirnya orang itu dikejar oleh Tuhan. Orang-orang pada ngomong, tuh tidak Allah, tuh tidak Allah, bertobat kepada Allah, kepada Allah, tuh, tuh. Ketika dia mengatakan aku tobat, maka Allah belum pulang dan tidak pernah dilihat kembali. Adinah Mujahani meriwayatkan kita ini mengatakan, Isbah Tuhan Karena kita ini dari kita kita. Sahih Maka dari seorang guru yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak boleh dia menolak hadis Rasulullah yang mengatakan jilbab itu adalah adanya orang Arab muncul di Indonesia dulu sudah pernah ada namanya dulu itu Asyobia Asyobia itu satu sektor anti Arab pokok semua dari Arab dia tolak kalau dia bisa nolak Al-Quran dia akan tolak Al-Quran jadi yang ada pemikiran itu adalah anti Arab karena nabinya orang Arab apa bisa Islam dipisahkan dari Arab Allah اللهم لا تكلمنا تعلم القرآن العربي كما القرآن ربنا في لسان عربي ini. Dengan bahasa Arab yang mungkin Apa itu? Tapi muncul orang lain yang tahu dan mereka benar-benar anti kepada Allah sehingga mereka nanti akan anti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sabda-sabda Rasul sebagai bahan-bahan rejekan Nabi kita alaihi wasallam mengatakan wa al abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada orang-orang kata Nabi yang dia berbicara dengan beberapa kalimat yang kalimat itu mengandung kemurkaan Allah Subhanahu Yang dia tidak terlalu perhatian dengan kata-kata. Mungkin karena dia merasa dia hanya buyung hanya Bayola dia dia tidak bijak dan dia akhirnya akan masuk dengan perkataan itu ke dalam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu ini sebagai penutup kajian kita. Mantap Allah Taala. Barang siapa yang mencela Allah yang berjalan maka dia telah Sawaan kana mazihan au jad. Baik dalam kondisi dia bergurau atau dia serius. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو atau di ini. begitu pula orang yang beristihza yang meledek yang mencela Allah Taala atau ayat-ayat Allah atau rasul-rasul Allah dan atau kitab-kitab Allah maka dia pun seperti maka kita sebagai orang Muslim tidak pantas menjadi hati-hati dalam berbicara. Baik. Kita sebagai orang Muslim yang membesar dengan kumpul. Saya bertanya, apa yang membuli yang lain? Kita sebagai orang Muslim tentu untuk membela Nabi Muhammad SAW. Membela Rasulullah banyak kaum muslimin yang mungkin nggak pernah sholat dua rakaat kok mau sholat sunnah, wajibnya bolong-bolong. Tapi kita sebagai seorang muslim yang tahu di pahala dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita dapat ilmunya, kita ngomong sama tetangga kita. Assalamualaikum. Ini Saya mau kasih amalan. Amalan apa? sampai nafsu ternyata ada amalan yang lebih baik daripada dunia apa baru ingat itu lebih baik dari dunia mana dunia yang mau dapat apa kalau kita meninggalkan Dapat apa kalau kita menghidupkan sunnah Rasul SAW? Itu yang menjadi pertanyaan karena kita tidak mau beramal kecuali kalau ada balasan. Kita ini kenapa mau bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore? Kita mau bekerja sebulan penuh sebagai pegawai negeri mau bekerja. Kenapa? Karena yakin dapat gaji. Coba pegawai negeri, pegawai negeri berapa jam bekerja? 8 jam dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 dan lain Tanggal 25 nggak digaji. Tapi dia tetap kerja. Tetap dia berapa? Kenapa? Karena dia yakin akan mendapat kerja. Seorang yang memiliki keyakinan itu akan mendorong dia mau beramal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan atau Nabi alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sabda-sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah." Barang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati lain." Ini iman yang membuat kita mau beramal. Kenapa kau salah Kok lagi banget mau sholat dua belas rakaat sehari? Iya, saya ingin di rumah. Yakin dia. Saya menjalankan yang sudah saya kasih dan saya Yang menyebabkan dia sholat, Yakin dia akan dapat keluar. Yakin dengan dengan adanya surga, dia yakin dengan adanya neraka, maka dia mau dapat apa kalau kita mencintai Rasul SAW? Karena berkata, ya Datang seorang lelaki kepada Nabi Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, masa sekarang? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Masya Allah. Pertanyaan yang kadang-kadang kita berpikir, ada apa juga yang orang Dia tanya Nabi tidak menjawab pertanyaan. Jadi sebagai seorang yang alim sebagai seorang ustaz tidak semua pertanyaan jamaah itu dijawab. Nabi Rasulullah tidak menjawab pertanyaan. Tapi Nabi balik bertanya kepada dia. Karena pertanyaan ini baru juga. Nabi balik bertanya, wama ahdat dalika? Apa yang kau siapkan untuk yang nanti? Kan itu yang selalu di pertanyaan. Nabi mengalirkan kepada pertanyaan yang seharusnya ditanyakan. Kata orang ini, Aku sih berkemah itu bukan soal tentanya dia Biasa biasa Boleh bikin masuk berbahasa Jadi aku cinta kepada Allah Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Anda ma'amun ahdab. Engkau akan berhubung dengan orang yang kita Engkau akan berhubung dengan orang Apa kata anak Malik Ma farihna Ba'dal Islam فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع من أحببت kita ni tak pernah bahagia, tak pernah gembira setelah kegembiraan kita masuk Islam lebih tidak berindah kita mendengar hakikat Rasulullah SAW engkau akan dikumpulkan bersama orang Rasulullah kata Anas bin Malik kata dia kata ini Uhibullah wa uhibu Rasulullah wa uhibu Abu Bakar wa uhibu Umar baru dan amal di amal ini walaupun aku amal tidak seperti amalan mereka tapi harapan aku aku berdoa untuk mereka maka masa ini itu adalah kita terus dijaga oleh Rasulullah karena nanti ada penasihat yang ada di Rasulullah yang tidak terus mendekat dekat amalan Rasulullah berkata beliau mengatakan tetapi aku akan mendahului kalian nanti di hari. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, mereka digiring kepada masa dalam kondisi telanjang ya, kehausan, terik mentari yang mendekat kepada mereka, lalu mereka diperbolehkan untuk mendatangi telanjang-telanjang tangan. Datang orang-orang kepada Rasulullah. Orang-orang Nabi tahu kita dari bekas itu. Kelihatan dari jauh umatnya Rasulullah SAW. Nabi nunggu dulu lalu dia mengatakan ala laila lailan jahanam nanti kalian ada Rasulullah ada orang-orang yang tidak perlu menjadikan surga aku pun menjerit ketika itu mengatakan ummati ummati beliau mengatakan umatku umatku ketika dihal oleh malaikat untuk mendekat dari telaganya kecintaan Rasul SAW kepada kita beliau mengatakan umatku umatku apa katanya Dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW aman. Jangan ikuti. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar hadis Rasulullah SAW Bahwa Nabi itu pernah berhijama pernah berbekam, dan tukang bekamnya dikasih satu dinar. Berapa satu dinar itu? Berapa? kasih hadiah. Satu dinar itu berapa? Berapa? seratus ribu lebih masya Allah benar lebih dari berapa gram berapa dirham berapa dirham yang mau dua juta itu dolar tapi ukurannya bukan emas bukan uang emas empat ekor emas empat ekor emas dua juta saya mengajak dia suatu hal dan bagi yang pernah berkah yang tak Betul. Dia baca di hadis Rasul SAW, kemudian dia amat Imam Ahmad bin Hanbal mengumpulkan buku. Karena dia baca di hadis, dia nggak ingin satu pun dari hadis Rasul SAW yang pernah dia baca, yang dia ketahui, kemudian tidak dia awal Walaupun sekali dalam maka Imam Mahmud itu ngumpulin duit dari satu dinar dipanggil ke rumah Bekam. Bekal, setelah bekal dikasih satu dinar. Kenapa? Karena dia tahu lagi kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahaya satu dinar ketika berkata. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah naik ke ke dia berkata di dunia. Kemudian dia berkata, kemudian dia berkata, Allah, Allah, Allah, berkata, Allah, Allah, Aku melihat kemudian itu Rasulullah Diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab pernah dalam perjalanan di Mekah beliau berhenti tahu-tahu belok kiri atau berbelok kaki dari jalan beliau kencing ditanya kenapa? Nah, Kalau kita memiliki jawab kita, yang pertama baca sejarah beliau. Tak kenal maka tak ada. Kita mencintai itu karena dua Yang pertama, karena sesuatu itu indah. Manusia secara fitrah mencintai hal-hal yang indah. Dan kalau kita membaca tentang wajah Rasulullah daerah kita belum tidak tinggi belum tidak pendek belum tengah-tengah belum perutnya itu nggak mungkin dadanya bijang kakak waktu kalau pertama itu masya Allah alisnya berjalan alisnya itu indah matanya lebar bulu matanya lentik rambutnya kepingin kita ketemu kan dengan ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak menjadi Rasul sehingga akan muncul keinginan paling tidak bermimpi bertemu beliau kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inna min asyadin nasi li hubban termasuk orang yang paling cinta kepada aku kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul lam seseorang yang belum pernah menikah wajib Allah mengatakan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bil mukminina dapat jalan di Rasul kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW bagaimana beliau itu menyimpan doanya demi untuk memberikan syafaat kepada umat Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya gimana kalian kalau menjadi separuh penghuni surga? Ya, senang banget seperti ke penghuni surga, senang banget gitu. Rasulullah SAW menyimpan doanya untuk memberi syafaat kepada kita Maka kalau kita tidak membaca dengan kebaikan-kebaikan beliau, bagaimana kita akan mencintai beliau? Assalamualaikum. Bagaimana cara mendidik anak kita agar kita berpindah kita kepada Rasulullah Nah, ada yang dia banyak tolong kepada Rasulullah Kemudian, dia di mana nah tolong kita naik mobil, kita naik mobil, kita Saya punya pengalaman masalah. Saya punya mobil beberapa waktu yang lalu di tahun sekitar bisa sepuluh kali bagi kadang-kadang harus dijawab. tapi ada kenikmatan yang tidak didapatkan sekarang setelah sebelumnya itu. Tapi subhanallah, suatu hari saya hidupin berkali-kali ternyata anak saya yang kecil perempuan itu selalu memperhatikan bapak. Itu mobil. Kecelupin keluarganya itu apa kata anak itu datang. Ya bapak, sorry ada tadi. Apa, sorry ada tadi. Hidup jelas. Kita ya Allah, banyak yang di mobil kita itu, di rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, karena kita biarkan dia dengan bapaknya bersalah. Nanti lama-lama dia tanya, kenapa apa kita ini kok salah terus? Itu kita Kau tahu kan? Kau ini bisa salah. Itu dia dia. Sunnah yang kau baca yang dia akan itu bacaan Nabi juga. Kok ketika makan kita bismillah, sunnah Nabi yang Subhanallah, Tuhan kan mau nggak mau dari kecil itu insya Allah akan dia akan tumbuh kalau tidak ini mencari tahu siapa Tuhan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad bacakan sejarah Nabi kepada mereka kita mungkin tidak perlu membacakan semua sejarah Nabi kita ambil ya beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat orang itu cinta Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai fenomena suami istri dengan hubungan yang tidak lama tidak lama menikah tidak jauh? Masya Allah. kita jadi penyebabnya banyak sekali fenomena yang terjadi itu tidak ditutup oleh orang tua. Orang tua yang hanya memberi makan kepada anaknya secara jasmani. Pendidikan di sekolah tidak mendukung anak untuk menjadi orang yang bertakwa. Anak kita di sekolah, 6 tahun sekolah, SD, ketika ujian akhir apa yang ditanyakan matematika bahasa Indonesia IPA bahasa Indonesia IPS apa ditanya enggak enggak oke okay. ketika yang ditanyakan itu apa ada hubungannya dengan keluarga nah apa hubungannya dengan akhlak nah hubungannya dengan buruh untuk cari kerja ini <laughs> Kemudian perempuan-perempuan kadang-kala dididik sama orang tuanya juga bekerja dengan harapan apa apakah nanti kau kalau diceraikan kau sudah punya pekerjaan. Luas belum, luas belum. Sudah dibilang kalau mau diceraikan kau bisa syukur Dan itu salah satu menyebabkan perempuan gampang cerai. Aku bisa cari makan sendiri. Mau itu benih-benih perceraian ini yang menumbuhkan orang sehingga anak itu ketika menikah nggak siap. Dia memikirkan nikah itu dan dan tujuan ya Allah Kadang-kadang dia nggak kebayang bahwa seseorang ketika menikah sudah tanggung jawab yang Dia tidak lagi sebebas seperti dulu. Itu nggak pernah diajari. Istri kadang masya Allah tidak siap menghadapi kekurangan suami itu ceritanya bagaimana seorang yang cerita ada pemuda yang menikah sama seorang pemudi terus ternyata si suami ini kalau tidur mau si istrinya nggak kuat nggak bisa tidur nggak ada suara ketika ada suara malam nggak bisa tidur malam pengantin nggak bisa tidur yang kerjanya udah udah mulai uh setiap harinya bangun, lambat pak. Ada apa? Ada suami. Ada si suami. Ini namanya udah bawaan kadang kala ya. Kayak gitu. Tidurnya dekat. Seminggu anti kata suami. Oh sudah kau percaya. Subhanallah si suami seharusnya memperbaiki diri dia. Ya, dia harus tahu nih istriku nggak bisa tidur dengan seperti itu maka bagaimana minta maaf dengan istrinya afwan ya kita sama-sama obatin. karena memang seperti itu penyakit mungkin dia mau enggak si istrinya pun juga nggak mau menerima kondisi suaminya cuma nggak tentu suaminya sholat suaminya ngasih nafkah suaminya baik semuanya cuma kekurangannya hmm Padahal kalau dia sabar berbulan, insya Allah dia kangen juga sama Nah, orang itu kalau sudah sebulan dua dia akhirnya suaminya keluar kota, nggak bisa tidur. Mungkin dia nyetel FM itu nggak ada nggak pakai apa, yang pas nggak pas ada ada ada siarannya bisa Oh, Ya kenapa? Ah, nggak bisa tidur kalau nggak dengar suara kangen jemaah tapi itu juga orang-orang jadi banyak perempuan-perempuan sama laki-laki perempuan-perempuan yang tidak disiapkan untuk siap menghadapi kehidupan rumah tangga dengan peran orang tua yang besar peran sekolahan besar peran pergaulan besar peran televisi kita dikasih ajari anak-anak kita jadi jadi jadi apa oleh televisi pinggir tol, tolak tol tol barat, tolak tol barat, bapak ketemu artis apa? Sehingga kita bicara serius, kita bicara masa depan negara ini. Ketika generasi negeri ini generasi sinetron atau jadi apa? Ketika media itu tidak mendidik, padahal ada peraturan berapa persen harus mendidik, itu segera aturan Maka seorang dia orang tua harus memperhatikan anak-anak ketika melihat di TV yang oh bagaimana kayaknya sinetron itu artis kalau menikah bahagia banget dia nggak tahu kehidupan nyata para artis itu sering maka kita harus siap dari pendidikan itu mudah-mudahan bisa bikin kajian khusus untuk mereka yang gampang-gampang cerai ya sebagai nasihat juga para suami yang baru menikah pun sudah menjadi ketika menikah tolong kosa kata cerai itu dihapus dari kamus kita. Dihapus. Jadi nah ucapan itu nah. Nanti suatu saat kalau perlu di dibalik itu juga. Tapi dalam kamu dia karena manusia itu dari bagaimana tentang korban online korban yang dikirim ke luar negeri atau ke dalam negeri ini hmm. iya korban yang dikirim ke luar negeri dikirim ke Suriah dikirim ke Indonesia atau orang Surabaya kirim korban ke ya? Papua kirim ke Timor ke mana ke Timor Leste itu ke negeri-negeri itu hmm, iya. ya. korban itu ada salah satu ibadah khusus di mana seorang dianjurkan untuk kita menyembelih dengan tangannya kemudian dia makan dari kurban jadi kalau mereka mau kurban di luar kota satu ada tapi tetap dia di negerinya kurban dulu usahakan di di potong dan dia kirim ke tempat lain itulah ada masalah asalkan di tempat yang sama aja. karena hati-hati ada orang-orang yang menerima kurban menerima siapa yang tidak menerima kurban tapi dipotong abang kita nggak tahu Nah, Ustaz, bagaimana caranya kita bisa mempunyai keyakinan sebagai keyakinan para sahabat dalam kita hidup di zaman yang luar biasa fitnah jazakumullah ya subhanallah pertanyaan yang sangat indah bagaimana kita bisa hidup memiliki keyakinan seperti keyakinan sahabat berat dan Rasul SAW juga sudah menceritakan beliau mengatakan surat salatu wassalam Bada Islam walinya. Islam itu dimulai dengan ta'ala. Islam itu dimulai dengan ta'ala. Wasayahudu walinya sama Itu Islam. Ajaran-ajaran Islam itu akan dianggap nyelam akan dianggap radikal. Orang diingatkan ke masjid, ah, mulailah sesat, ini teroris. Ah, gimana kalau yang hidup di masa Rasul SAW? kemudian perempuan pakai kerudung lebar kemudian kaumnya dicurigai tapi kalau perempuan eh, kalau laki pakai jenggot keluar masuk kaku oh keren jadi benar-benar Islam ini menjadi menjadi target dari semua kuat seperti zaman sahabat. Ya harus digempa. Jangan dipikir para sahabat itu imannya bisa kuat seperti itu dengan karena melihat Rasul SAW. Tidak. Mereka ditempa. Kita bagaimana para sahabat ketika di Mekah. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir dibantah. Bagaimana ibunda Ammar rumahnya ditusuk di kemaluannya sampai tewas dan Rasul SAW hanya mengatakan apa? Nabi Yasir. Bagaimana Hafsa bin Arif ketika dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada Allah lana, ala tastajib mana? Wahai Rasulullah, kenapa Allah berdoa kepada Allah minta tolong buat kita? Agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafsa ketika minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi bukan tanpa alasan. Khotbah itu dibakar ke Sampai Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Khattab, "Wahai Khattab, ceritakan kepada kepada kami apa yang kau dapat dari orang-orang kafir itu?" Khattab membuka buku Dia tunjukkan kepada Umar. Kata Umar, "Aku tidak melihat buku." itu." Kata Khattab, "Itu orang-orang kafir membaca." Tangan sampai panas sampai ini bara, kemudian aku ditaruh lihat atas tangan mereka itu proses untuk bisa memperlihatkan diuji dengan Isra Mi'raj. Bagaimana Rasulullah SAW berangkat ke Palestina, semalam sudah balik, ada yang murka melihat kejadian ini. Diuji firman para jahat. Maka kalau kita mengadakan bagaimana kita bisa mencapai keimanan adil lah Allah itu mengingatkan keluarga kita tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak menerima apakah kewajiban kita telah gugur kewajiban mengingat nah yang pertama kalau menunjukkan Nabi jangan berpahala jangan pergi ada hal aku meningkat SAU yang saya kenapa dia tidak tingkat dengan itu disingkat dengan diri Kenapa mereka tidak diartikan dengan MRK? Kenapa tidak dia tidak singkat dengan PDK? Tapi ketika sampai kepada doa Rasulullah SAW, dia singkat. Introduce ini. Ketika kita meningkat, kan? sehingga orang tidak baca, jangan dipikir anak meningkat kan? Tapi orang yang baca itu bacanya selaras Kali Karena kita dulu waktu SD masih ingat kan? ketika kita baca di usia anak Nabi Muhammad yang tahu atau kita tahu dan kita tidak bersalawat Adapun berkaitan dengan mengingat keluarga kita, Allah berfirman wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Bertawassul dengan hak terus. Jangan mengatakan sudah berhenti. Ya sekali kita ingatkan kembali ya. Cara mengingatkan itu kalau kita tidak yang berusaha mungkin bisa terlalu kasar waktu mengejar mengejar lebih halus mungkin waktu kita nanti tahu tuh momennya nggak pas dia lagi sakit hati lagi miskin kita sampaikan hadis Rasulullah maka karena nggak ada ini bukan dia yang salah kita dia yang salah milih waktu yang tepat untuk dia disampaikan bagaimana caranya kita supaya bisa sholat tepat waktu dan tidak mengganggu menjalankan nah kita ini kalau dipanggil sama coba kalau kita dikasih sama kita mobil Allah dibikinin juga sama kita perusahaan nanti kita Allah aku bekerja di dunia aku kasih mobil terus rumah tapi syaratnya satu kalau tiap hari masuk dari jam delapan sampai jam empat masuk enggak orang masuk bayangkan tangan kita ini lebih mahal dari Allah kaki kita Allah lebih besar itu lebih mahal dari rumah dari waktu mata yang Allah beri kepada kita lebih mahal dari semua yang kita miliki tapi kenapa kita tidak tahu hal yang ada sekarang Maka Allah Hadirkan Allah kepada kita Ketika kita jalan ke rumah Allah Kita baca doa Kita ingat nih Ya Allah Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, fokus. Allah masih paham Padahal kita berjalan dengan kaki pembelian Allah kita bertakbir dengan tangan pemberian Allah maka ini kebaikan-kebaikan Allah pada kita insya Allah kita mendorong kita untuk takwa Ustaz, bagaimana caranya supaya mendapatkan istri yang soleh? Istri yang mampu membuat kami berkata, oh berhak dunia dinyediakan bak malam tanpa gula Rasulullah SAW mengatakan dunia waktu masyarakat dunia berlian orang sekarang itu cari batu akik terus yang terjadi orang ditimpor yang dibawa di rumah dikunci masuk ke dia itu tidak karena istrimu itu lebih indah daripada adikmu sebagai istri mengatakan sudah karena punya suami Ustaz lebih sering lihat HP ini daripada nonton anak Sebagai suami itu lebih sering lihat HP-nya eh, eh, iya, iya. tapi makan makan ya oh, ya yang dilihat HP bukan istri yang dikirim makan subhanallah Bagaimana mendapatkan Jadi kita cari tahu dari dia itu orang tua gimana, masya Allah. Ada anak-anak perempuan yang nggak nurut sama orang tua, sama orang tua yang nggak nurut, apalagi sama istri. Sama orang tuanya nggak nurut. Itu bahaya. Jadi itu kita berjuangan ini hari ini suka membangkang orang tua. Yang ketiga cari yang pengasih. Yang pengasih itu yang mau melawan adik-adiknya mau kalau ada anak kecil masya Allah dia karena ada hari-hari bilang juga ketika ada anak kecil adiknya diusir sama sama nggak suka dia sama anak kecil apa mau suka sama suami nggak suka maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan sesuatu di dua ini dulu ketika dia wanita-wanita yang subur dan ternyata jadi berbeda ketika sudah menikah dengan kadang-kadang kita tuh pandangan kita istri kita itu dari A sampai Z banyak semua dan kita menikah berkurang semua jadi itu sampai tinggal A B dan hal ini ya kau jangan berpikir istrimu memandangmu tidak sama mungkin sama pandangan kita harapan istri mendapatkan suami senantiasa memuji dia istrinya yang beranak yang beranak tujuh nah dia ngomong maka kita tidak ketika dia dia tidak karena tidak bisa itu maka suami sebelum sama istri ini soleh walaupun awalnya belum kalau agar menolak istri tersebut dikarenakan sekali penjara yang bersimpan di dalam keram dan terletak di kedalaman lautan pasti lebih sulit daripada penjara yang sudah ada di tubuh itu perhiasan terjual pada kesempatan aku nggak perlu nyari dia hutan aku kalau dari lautan nyari anaknya doang tapi dia butuh waktu yang panjang mulai dari kemerdekaan rupiah itu baru muncul beberapa waktu mungkin berapa tahun kita dengan kalimat rupiah 20 tahun ya Jadi itu sih? yang ada dukun tahun paranormal iya jadi alhamdulillah orang itu ketika mulai kembali kepada agama mengerti biasa memang untuk belajar belajar itu termasuk ilmu yang dipelajari kuliah ini termasuk ilmu yang dipelajari cuma memang harus hati-hati karena kalau ada yang berlebihan ya cara cara berlebihannya sampai menyindir-nyindir kita harus harus tanya kalau kita ikut latihan tanya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya karena memang tidak semua orang bisa merupiah orang tidak semua orang ada munculnya. Apalagi ketika kita sibuk dengan perang dulu di Indonesia ya, melawan Belanda. Kedua Rasulullah. Nah, ya. kita bagaimana seharusnya memilih jodoh? Apakah harus cinta dulu atau menikah? aja cintanya belakang yang pertama, yang kata Nabi Islam cocok dulu. Rasulullah kan nyuruh melihat, kalau menikah kan pun juga tidak cocok Jadi kalau tidak cocok nih, kita udah tahu agamanya, udah cocok bismillah. Perkara susah nanti gampang. Karena saya akan menjadi lebih dari Allah Subhanahu Allah mengatakan wajah ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Siapa yang bikin cinta? Allah Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kalian. Kita lihat orang-orang pacaran, subhanallah, ada pacaran lima tahun, lima hari cerai. Betul. Nanti subhanallah Saya dapat cerita dari seorang yang mengalami langsung Karena kekurangan diri Dia cerita Ustaz ini besanan belum pulang Udah cerai Lima tahun Mana cinta yang lima tahun sayang, kasih, apa nah itu semua balikan dari ya bisikan-bisikan syaitan dengan cinta yang tidak diridai Allah Subhanahu Maka maka cinta orang Allah kita waktu semuanya dia rasa kecuali satu apakah para sahabat bertanya tentang yang tujuh enggak para sahabat tanya yang selamat itu siapa karena karena ada ini ada dua mereka mengatakan sebetulnya kepada hari udah ketika anak kita punya pegangan prinsip-prinsip ini sudah selesai sama kita deh. ketika ada aliran yang nyeleneh oh kayak kayak gini teman-teman alirannya nggak boleh sholat umpamanya umur celah umur ini ah itu ada atau apa jadi ada prinsip-prinsip yang mana anak kita perlu jaga Bagaimana hukum merapikan alis kita menjual alis hadis bagi seorang pria? Jangan itu Memang Rasulullah SAW melarang mencabut, tapi para ulama mengkiaskan dari situ mencukur pun sama, karena menghilangkan itu makhluk walaupun dosanya berbeda. Ketika mencabut tidak ada tumbuhan, maka kalau mereka ingin membiayai yang biasa, kita ingin baca apa? yang diri seperti itu. Jangan kita tidak menyebabkan kita mencubur alih karena tulisannya itu hati kita melihat pulana, kita melihat pulana, itu bagus bagus hadisnya. Kok Ah, benar bagaimana hadisnya? Aisyah radhiyallahu taala. Bukan mencukur ini dinilai oleh suami. Ya, Suami itu cinta dengan aku ketika melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Ketika hak suami, suami itu bisa bosan sama itu. Kalau kita menikahi wanita karena kecantikan, berapa lama bertahan kita nikah wanita? Berapa lama? dua tahun, tiga tahun, dua tahun itu udah biasa nggak situ. Mungkin awalnya pertama melihat masya Allah. Oh, nggak ya, ya, ya. Setelah setahun dilihat karirnya, ya, ya, memang biasa. Sesuatu yang biasa kita lihat itu akan menjadi biasa. Maka si perempuan yang perlu ditambahkan adalah pelayanan kepada suami bagaimana setiap hari dia membuat inovasi inovasi suaminya datang buka pintu dan dengan pakaian yang sudah begitu begitu menggairahkan dia yang mau yang panas akan masuk jadi baru pertama itu kita masya Allah seperti itu besok kita lihat kamarnya tahu-tahu masya Allah masih bangun jangan taruh baunya bau oh, iya, ketiak jangan Dirubah, itu itu yang bisa ditambahkan. Kalau kecantikan udah kayak gitu, disyukuri. Yang bisa dijaga itu mungkin tubuhnya bisa dijaga. Juga para suami harus sabar Istri itu kadang-kala model tubuhnya berubah karena dia itu hamil, karena dia bersusui, karena dia punya menentukan berat masa wajar ketika tingkah sampai hujan ketika dua tiga tahun badannya masya obor gitu kan. Itu itu itu satu hal yang wajar. Tapi para wanita lagi tukang pria ini katakan kepada kepada yang mulia itu dia dia tidak diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Insya Allah suami makan. Karena sebagian orang jemaah berhias bukan bersuami, bukan bersuami dia bersiap buat saya tadi buat tukang beca ya. ada kala mungkin ada yang ada bercerita ya wallahu a'lam itu benar betul ada seorang lelaki yang mau pulang ke rumahnya dia melihat ada hal yang beca senyum-senyum sama dia Loh, hari itu dia. Ya, subhanallah, karena dia kan bergerak mungkin dari panggilan dan bagaimana. Kalau di rumah, sampai rumah langsung digoreng terus sama dia. Itu itu terjadi, itu terjadi. Maka tolong, tolong bagi ya, istri-istri harus tahu dulu. Sebab bagaimana kita mencari ilmu agama terlebih dahulu sampai sempurna, kemudian menikah, kemudian menikah sampai sampai menikah Tapi saya juga punya modal. Modal dalam artian iman kepada Allah SWT. Takwa. Kemudian kita punya ilmu bagaimana Rasulullah berteman istrinya. Kita sudah tahu bagaimana dari seorang suami menjadi istrinya. Tahu itu itu cukup insya Allah untuk meningkatkan takwa karena memang kita selalu kita dan saya termasuk yang menganjurkan kalau bisa anak-anak kita semua dikawinkan saya punya ustaz juga bilang bahwa profesor itu dikawin sama bapaknya dengan anak dia kawin tuh kata dia ya kata dia itu, anda benar-benar merasakan kenikmatan menjadi anak muda belanja dibantu dari menjadi hal sekolah sampai jadi profesor itu tidak menghalangi untuk sekolah tidak menghalangi untuk sekolah kalau antum tidak mampu cari mertua yang mampu sholat jam 5.30 khawatir yang kontrol sunnah Apa dia? mobil Nissan warna hitam mengganggu pasar kolom ini pasar dan ada, jadi kami ini mobil Nissan Tapi kalau waktunya sudah mepet, kita telah subuh. Kemudian ini bisa nanti kalau kita waktu subuh lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Shallallahu Jika di antara ilmu mengamalkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari Rasulullah Wasallam, apakah kebiasaan itu menyebabkan orang tersebut disebut ahli bid'ah? Saya maaf kalau ilmu berkaitan dengan hadis Rasulullah Alhamdulillah, Allah Jalla Jalla mengatakan, Inna wa inna lahu Sesungguhnya kami yang al penjagaan Al-Quran ini siapa? Yang menjaga Allah Jalla Al-Quran ini disempurnakan dengan hadis-hadis Rasul Menjaga Al-Quran berarti menjaga hadis-hadis Rasul Hadis ini kerja. Para ulama sudah memilah-milah dari dulu dan ini tidak dimiliki oleh agama lain. Tidak dimiliki oleh agama lain. Sampai dikatakan para ulama laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sana jalur mata rantai hadis ini, pasti orang bisa ngomong seenak. Tapi karena ada jalurnya, maka nanti para ulama bisa membeli hadisnya apa? Ini hadisnya palsu, ini hadisnya nggak benar. Alhamdulillah sudah ada. Kemudian kalau orang mengamalkan hadis itu karena ketidaktahuan dia, maka diperintahkan fasallah ada diri itu tidak kamu bertanya dia. Kemudian kalau dia mengamalkan apa itu al-bid'ah, kalau sekarang ketidaktahuan dia, itu tidak gampang memperoleh orang. Politik itu tidak terlalu penting. Yang penting bagi kita adalah menyampaikan agama Allah. Ketika kita mempunyai bulan seperti ini, bulan seperti ini, apa bulan jadi benar? Pulang jadi benar. Tapi bagaimana kita menyampaikan agama Allah kepada mereka dengan cara yang hikmah, jadi dia, kalau dia mengamalkan hadis yang palsu, kita kasih tahu. Setelah dia nggak mau dengan hadis itu lama atau lagu dengan kita, kita ngomong, coba mas tanyakan kepada yang dari nanti. Mungkin dia sama kita nggak mau, dia itu nggak apa yang dia itu. Ini iya, karena kan seperti itu lagi. Dari sisi mungkin yang dapat hidayah, ada orang yang Allah mungkin bisa. Tetapi dengan ini, semoga setelah kajian ini lima tingkatan jannah. Bagaimana contoh-contoh kepada Rasulullah Mana? hati baru dia tidak rela apabila masalah ada yang hidup di dalam lapangan kemudian nanti tua. Siapa yang paling tua? Yang umurnya 80. Masya Allah. Kasih-kasih kita dengan 80. Apa? Jadi kita baik. Yang terakhir kita kasih yang paling jauh. Hah? Mana yang paling jauh? Lamongan, mana? Oh, oh, <laughs> Jakarta buat kajian Masya Allah, kasih kasih dengan Masya ada yang Jakarta datang untuk kajian, Masya Allah. Madura dan <laughs> Tapi nama Madura saya barakallahu fikum para jamaah apabila saya sampaikan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah